Yang mana kita sudah sempat mempelajari atau sudah membahas bersama-sama Ad-Darsul Awal, kemudian Ad-Darsul Kemudian pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan adar sesalis. Ada sedikit mungkin yang perlu diulang kembali sebelum kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk ada beberapa hal yang kami tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kepada ikhwan wa akhwat para pendengar radio raja yang berbahagia khususnya bagi yang mengikuti pembelajaran kita agar tidak lupa untuk murajaah dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Sebagaimana telah sampaikan sebagaimana telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu bahwa agar mufradat atau kosakata yang telah kita pelajari terus kita ingat maka di antara cara yang paling efektif adalah mengulang-ulang pelajaran. Dan banyak sebenarnya banyak siasat yang bisa kita lakukan. E, misalnya setelah pembelajaran sebelum tidur misalnya kita mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Kemudian pada pekan berikutnya sebelum e, pembelajaran dimulai pada maghrib misalnya kita mulai kembali merojah pelajaran yang lalu. Sehingga setiap kali pertemuan kita berada dalam keadaan siap dan memiliki gambaran yang jelas tentang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Dan seperti yang Anda sampaikan sering sekali, bahwa tidak ingin kita tiap kali ketemu, tiap kali berjumpa dalam acara ini, antum seperti seakan-akan dan jerit. Artinya tiap pertemuan seakan-akan baru saja belajar bahasa Arab. Baru saja seperti murid baru. Tentu ini satu hal yang tidak kita harapkan. Kemudian dalam pembelajaran kita uh, sedikit sebelum kita masuk, memang ada beberapa metodologi yang bisa yang tidak dapat kita sampaikan, terutama uh, eh, Ana tidak bisa melihat langsung bagaimana kemajuan antum, terutama dalam masalah eh, tugas-tugas uh, yang diminta oleh buku ini. Di sini antum diminta untuk uktub, ikra waktu misalnya, membaca lalu menulis, membaca alhamdulillah bisa dapat di Eh, pantau adapun menulis ini hal yang mungkin belum dapat kita akomodasi mudah-mudahan insyaallah e, ada satu usaha ke depan Insya Allah nanti akan kita coba e, satu cara bagaimana agar antum dapat e, <clears throat> kita dapat melihat bagaimana peningkatan antum atau kemajuan dan efektivitas pembelajaran kita dari hasil tulisan yang antum tulis. Ini insya Allah mudah-mudahan harapan ke depan yang bisa kita uh, laksanakan. Baik, ikhwan wa akhwatillah, a'azzakumullah bil Islam. al-an, kita masuk sekarang darsina al-yawm hadhihi al pada pelajaran kita malam ini safha 15 Tapi sebelumnya kita akan sedikit merojah terlebih dahulu sedikit mengulang pelajaran yang telah kita lewati. Antum semua lihat halaman safha, unzuru safha 12 Unzuru safha 12. Antum lihat halaman 12 Ad-Darsus Salis. Baik, kita akan sedikit murajaah. Istami' thumma karir. Ana minta antum ikuti setelah anak ucapkan. Istami' thumma karir. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. كتاب الكتاب كتاب الكتاب طيب جمل الجمل جمل الجمل طيب القلم مكسور القلم مكسور الباب مفتوح الباب مفتوح الولد جالس الولد جالس والمدرس واقف والمدرس واقف الكتاب جديد الكتاب جديد والقلم قديم والقلم قديم الحمار صغير الحمار صغير والحصان كبير والحصان كبير الكرسي مكسور الكرسي مكسور المنديل وسخ المنديل وسخ الماء بارد الماء بارد القمر جميل القمر جميل البيت قريب البيت قريب والمسجد بعيد والمسجد بعيد الحجر ثقيل الحجر ثقيل والورق خفيف والورق خفيف اللبن حار اللبن حار القميص نظيف القميص نظيف طيب Anda minta satu ikhwan membaca lalu diterjemahkan per kalimat. Tafadhal. Man man yaqra? Siapa yang baca? Tafadhal. Tafadhal ya Ridwan. الدرس الثالث pelajaran كتيجة نعم بيت البيت مباشرة نص saja روما كتاب الكتاب buku نعم قلم القلم نعم قلت جمل الجمل قلت نعم استمر. القلم مكسور قلت itu patah نعم الباب مفتوح pintu itu terbuka. Nah. Al waladu jalisun. Anak kecil itu duduk. Wal mudarris waqifun dan bapak guru itu berdiri. Nah. Al kitabu jadidun wal qalam qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Nah. Al himaru saghirun wal hisan kabirun. Ait wal wal hisan kabirun. Nah keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah. Al kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al ma'u baridun. Air itu dingin. Al qamaru jamilun. Bulan itu bagus. Nah. Al baitu qaribun. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun dan masjid itu jauh. Nah. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu ringan, batu itu berat nah. dan kertas itu ringan. Nah. Al-labanu harun dan susu susu itu panas. Nah. Al-qamisu nadhifun. Kam, kameja itu bersih. Bersih, mumtaz. Barakallahu fikum. Di sini antum lihat ada beberapa kalimat yang memiliki lawan katanya. Contohnya, jadidun didduhu lawan katanya qadimun. Jadidun didduhu didduhu artinya lawan katanya. Didduhu qadimun. Lalu di sini ada saghirun didduhu lawan katanya kabirun. Ahsantum. Kemudian ada baridun didduhu harun. Mana mana baridun? Din. Harun panas. Panas. Barakallahu fikum, masya Allah. Antum semua alhamdulillah muraja di rumah. Dan insya Allah mudah-mudahan para pendengar dari Roja semuanya insya Allah telah mengulang kembali pelajaran sebelum kita bertemu pada malam ini. Baik. Ada al-kalimatul jaridah. Unzuru safha arba'at asyar. Unzuru ya ikhwan. Antum semua lihat safha arba'ata asyar. Halaman 14 pada bagian paling bawah ada beberapa kata yang diletakkan dalam kotak. Al-kalimatul jadidah. Ana minta antum akhi, Ba antum baca dengan memperhatikan harakat huruf atau tanda baca huruf terakhir. Fadal. Al-qamaru. Al-qamaru mumtaz. Jadidun. Mumtaz. Qadimun. Naam. Wasihun. Sekali lagi, Maraton akhra ya akhi. Sekali lagi. Wasihun. Kha. Wasihun. Nah. Na nadifun. Maraton akhra. Sekali lagi. Nadifun. Dha nadifun. Nadifun. Nah. Harun. Harun. Yakfi. Taib. Ah. Istamir. Teruskan akhi. Antum coba. Tidak mengapa salah. Baridun. Nah. صغير نعم كبير نعم مفتوح نعم مقصي مقصور ممتاز جيد بارك الله فيكم الأخير أنت يا أخي الكريم ثقيل نعم خفيف جميل واقف جالس طيب ما شاء الله بارك الله فيكم الحمد لله طيب ندخل الآن كده masuk sekarang في صفحة 15 halaman 15. Antum yang punya buku, ikhwan dan akhwat, para pendengar Raja, antum bisa lihat pada halaman 15, safhah 15. Najmun istami' jaydan. Istami'u jaydan. Dengarkan baik-baik. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Dikun ad-diku dikun ad-diku rajulun ar-rajulu rajulun ar-rajulu talibun at-talibu talibun at-talibu hmm, antum lihat di sini antum di sini di Eh, berikan pembelajaran tentang alif lam. Antum perhatikan kalimat kalimat sebelumnya yang kita pelajari uh, berkaitan dengan harokat terakhir huruf uh, harokat huruf terakhir antum lihat di sini. Sekali lagi anak ingatkan, jika tanpa alif lam maka harokat atau tanda baca huruf terakhirnya adalah tanwin. Adapun jika diberikan alif lam, jika satu kata diberikan alif lam, maka tanda baca atau harokat huruf terakhir menjadi tunggal, tidak lagi menjadi tanwin. Lihat najmun, an-najmu dan seterusnya. Dan insya Allah mufradat ini bukan mufradat yang baru. Ada sekedalik, bukankah begitu ya, ikhwan? Bala. Hmm. Kalau tanya alis sekedalik, bukankah begitu? Antum jawabannya bukan na'am, jawabannya bala. Iya. Baik. Istimewa jiran. Anak teruskan istimewa jiran. Dengarkan baik-baik wahid antum lihat ada tanda eh, ada angka dalam kurung. Ada angka kecil dalam kurung. Wahid An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. isnan Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Salasa, nomor tiga. Salasa. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Arba'ah, nomor empat. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Khamsah. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun jamilun. Baik, kita cukupkan nomor lima dulu. Kita ulang kembali dari awal. Antum lihat nomor satu, wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mana an-najmu ba'idun ya ikhwan? Bintang, Bintang itu jauh, ba'id, jauh. Ithnan ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. mana ar-rajulu waqifun? Ar-rajulu orang laki-laki dewasa itu waqifun berdiri. santun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Hmm, mana as-sukkar? Nah. Alhamdulillah semua mufradat Anda perhatikan yang telah kita baca bukan mufradat yang baru insyaallah. As-sukkaru hulwun. Gula tersebut atau gula itu hulwun. Mana hulwun? Nah, ini mungkin yang baru. Hulwun. Al-hulb, manis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad dunia hulbatun khabirah. Manis lagi indah. Artinya e, menipu dan meraihkan. Di sini as-sukaru hulbun. Gula itu manis. At-talibu, ah, mana at-talibu? At-talibu murid atau at-tilmidhu. At-tilmidhu dan at-talibu memiliki makna yang sama. At-talibu maridun. Hmm, mana maridun ya ikhwan? Sakit. Ah, nah, maridun sakit. Hmm, at-talibu maridun. Murid itu sakit. Baik, al-an istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan lalu antum ikuti sama-sama ya ikhwan. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. ديك الديك ديك الديك رجل الرجل رجل الرجل طالب الطالب طالب الطالب طيب النجم بعيد النجم بعيد النجم بعيد النجم بعيد الرجل واقف الرجل واقف الرجل واقف الرجل واقف السكر حلو السكر حلو السكر حلو السكر حلو الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض طا طا أحسنت baik Kita lanjutkan. Istami' jaydan. Istami' jaydan. Dengarkan dengan baik. ad jamilun. ad jamilun. Ma mana ad jamilun? Ayam jago. Ayam jago itu jamil. Bagus. Bagus. Nah, atau meletakkan kalimat bagus ini di di tempatnya masing-masing. Kalau binatang tidak mungkin binatang itu yeah. ganteng, tidak. yeah, <laughs> tidak. Adiku ah, jantan itu bagus. adaftaru <clears throat> daftaru jadidun. adaftaru adaftaru mana adaftar ya, daftar ya, kawan adaftaru jadi jadidun. adaftar daftar buku. Daftar buku. Daftar buku. Beberapa uh, penggunaannya kadang berbeda dengan Alkitab. Alkitab ini antum pegang Alkitab. Buku pelajaran bahasa Arab Durusul Lugha antum bilang ini Alkitab. Tapi kalau antum punya buku tulis maka antum bilang ad-daftar atau al-qurrasa. Ad-daftar atau al-qurrasa. Jadi ad-daftar kadang bermakna sama dengan Alkitab tapi kadang ad-daftar maknanya buku tulis. Ad-daftaru dan seperti yang dimaksud dengan di sini adalah buku tulis. Ad-daftaru artinya buku tulis. Ad-daftaru jadidun. Hmm, jadidun bukan kalimat yang baru insyaallah. Jadidun baru. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Hmm, at-tajir, mana at-tajir? Pedagang. Pedagang. Ghaniyun kaya. Kaya. Nah. Ghaniyun artinya kaya. Ah, santai. Ghani. Pedagang yang yang kaya, Masya Allah. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu, mana ad-dukan? Toko atau warung. Ad-dukanu maftuhun. Maftuh. Mana maftuhun? Ah, terbuka. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Al-waladu fakirun al-warad mafhum insyaallah sudah kita pahami maknanya fakir uh, fakir fakirun lihat banyak sekali bahasa Arab kalau kita perhatikan uh, banyak bahasa Arab itu ada dalam bahasa kita mulai dari istilah-istilah syar'i sampai istilah-istilah sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika kita teliti asalnya dari bahasa Arab fakirun fakir artinya miskin Al-waladu fakirun. At-tuffahu ladhizun. At-tuffah. At-tuffahu ladhizun. At-tuffah. Apa mana at-tuffahu? Apel. At-tuffah artinya? Apel. Apel. Ladhizun. Ah. Lezat. Lihat, ada sedikit kemiripan dengan bahasa kita. Ladhizun. Lezat. At-tabibu. طويل الطبيب طويل الطبيب ما mana الطبيب ya kawan? dokter طويل ah, orangnya tinggi طويل itu tinggi الطبيب طويل dokter itu tinggi tinggi fisiknya maksudnya wal mudarrisu qasirun hmm. wal mudarrisu qasir mana qasirun pendek pendek at-tabibu tawilun dokter itu tinggi wal mudarrisu qasirun dan guru itu pendek. Ya bisa jadi dokter itu dari Eropa tinggi-tinggi dan bisa jadi guru itu dari Asia rata-rata Indonesia lebih pendek. Wallahu a'lam. Baik, anak ulang sekali lagi kita pahami sama maknanya. Adiku jamilun. adiku jamilun. Maman adiku jamilun ya ikhwan? Anjago itu bagus. Bagus. Asantum. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Hmm, tarjem ya, Buku tulis itu baru. Buku tulis itu baru. baru. Ah, tuh. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu ghaniyun kaya. Kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Ah, tarjem ya, Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. anak kecil itu ah, fakir, fakir, miskin maksudnya. At-tuffahu ladhidhun. Apel lezat. ahsantum. At-tabibu tawilun. Hmm. Wal mudarrisu qasirun. Dan guru itu pendek. Guru itu pendek, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita baca sama-sama ya, kawan. Istami' thumma karib. الديك جميل الديك جميل الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Baik ya kawan. kita ulang kembali dari awal dari semuanya dari awal najmun an najmu najmun an najmu dikun ad diku Dikun ad-diku. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Ma mana hulwun ya ikhwan? Manis. Manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Hmm, mana maridun? Sakit. Sakit. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ma mana ad-daftar? Buku tulis. Buku tulis. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Hmm, antum lihat di sini ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Kaya. Ad-dukkanu maftuhun. الدكان مفتوح Al-waladu faqirun. الولد فقير Hmm, fakir di sini lawan katanya didduhu غني ghaniyun. Hmm, Faqirun didduhu lawan katanya ghaniyun. Ahsantum. At-tuffahu ladhidhun. التفاح لذيذ Ma mana at-tuffahu ladhidhun? Apel itu lezat Lezat, ladhidhun, lezat. At-tabibu tawilun. الطبيب طويل والمدرس والمدرس قصير والمدرس قصير Baik. Ya ikhwan, sebelum kita masuk tamrin, latihan mungkin sedikit di Ya. Baik. Bagi para pendengar jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini dalam tamrin di 756 AM. إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu Gak mungkin Innal insana lam yulad aliman Sesungguhnya manusia tidak lahir dalam keadaan berilmu Ini perkataan seorang sahabat Semua manusia lahir dalam keadaan jahil Dalam keadaan bodoh Dalam keadaan tidak tahu apa-apa Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Nah, ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talib al-alam selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allah lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pembicara Simbang Udara, Raja Radio Dakwah Al-Sunnah wal Jamaah. Dengan raja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di 756 AM dan pada malam ini bagi anda yang mungkin baru bergabung, bimbingan bahasa Arab kita mulai kembali dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi antum para pendengar roja yang uh, ingin membaca anda bisa menghubungi di 8236543. Sekali lagi di 8236543. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Umi di mana? Umi Rafi, Bumi Anggrek. <clears throat> Bumi Anggrek, Bekasi ya? Iya. Baik. Umi Rafi sudah punya bukunya? Sudah. Sudah, Alhamdulillah. Tapi gitu sudah mendengar dari Umi Rafi ya? Halaman ya. 15, taib. Sudah. Taib. Alan istami'i summa kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Mana an-najmu Ummu Rafi? Bintang. Bintang, ahsant. Rajulun ar-rajulu. Rajulun ar-rajulu. Hmm, mana ar-rajulu? Orang laki-laki. Dewasa. Nah. Dewasa. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Taib. Talibun at-talibu. Talibun at-talibu. Nah. Taib. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Taib. Ma mana as-sukkaru hulwun, Ummu Gula itu manis. Masya Allah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Hmm. Ma mana maridun? Sakit. Nah. Adiku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Nah. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Nah. Ma mana ad-dukkan? Toko. Toko. Ahsan. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidhun. At-tuffahu ladhidhun. Naam. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasirun. Baik, terjemahkan Umur Rafi yang terakhir ini. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Mumtaz, barakallahu fikir. Alhamdulillah cukup. Jazakallah khair kepada Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu penelpon lagi oh, kita berikan kesempatan bagi antum di 8236543 sebelum kita masuk ke Tamrin. Baik. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Umi di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Oh, ya. Baik. Baik, Umu Akmal sudah ada bukunya? Sudah. Baik. Nah. Istami'i summa kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Nah. Najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Nah. Dikun ad-diku. Dikun ad-diku. Baik. Tolong diteruskan Umu Akmal. Rajulun ar-rajulu. Naam. Talibun at-talibu. Naam. Lanjutkan. Istamir. An-najmu ba'idun. Naam. Ar-rajulu waqifun. Ma mana ar-rajulu waqifun? Orang laki-laki dewasa. Waqifun? Berdiri. Naam. Baik, istamir. Teruskan. As-sukaru hulwun. Naam. At-talibu maridun. Maridun. Maridun. Hmm, nama maridun? أم Akbal. Sakit. Sakit. أحسنت. Ah, Istimewa. Adiku jamilun. Nah. Adaptaru jadidun. Nah. At-tajiru goniyun. Mumtaz. Ad-dukanu maftuhun. Nah. Al-waladu faqirun. Nah. At-tufahu lazizun. Lazizun, taib. At-tabibu tawilun. Wal mudarrisu kosirun. Baik, oh, Hukum Akmal, uh, eh, Ana ingin menanyakan beberapa hal. Uh, lawan kata dari wakifun. Wakifun berdiri. Lawan katanya Jalisun. Tidak muntaz. Jadidun. Didduhu. Lawan katanya? Didduhu kodimun. Muntaz uh, eh, fakirun didduhu ghaniyun mumtaz barakallahu fikum alhamdulillah yakfi cukup cukup ya makasih Pak Ustaz Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita teruskan. Tamarinu. <clears throat> Tamarinu. Latihan-latihan. Ikra. Waktub. Ma'a awakhiril kalimati. Ikra. Apa hmm, makna ikra ya, ikhwan? bacalah. Bacalah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi bismi rabbika alladhi khalaq. Hasan. Iqra waktub, uh, uktub, mana uktub? Tulis. Dan tulislah ma'a dengan babti dengan menulis dengan memastikan apa namanya? Uh, eh, akhir kalimat tanda eh, huruf -huruf terakhir pada kata-kata berikut. Nah, ini tugas antum ini, antum yang baca. Baik, nah, mana yang Siapa baca? Ikhwan studio, tafadhal. Hmm? Anta ya akhil karim, Al-babu. nah, ma mana ma mana al-babu? Pintu. Pintu ahsanta. Hmm, istamir, teruskan. At-tajiru. Mumtaz. Ma mana at-tajiru? Pedagang. Pedagang, ahsant. An-najmu. An-najmu. Nah, terjemahkan terjem. Bintang. nah, istamir. Al-qamaru. ad-dikun Ma mana al-qamaru akhu ya ikhwan? bulan. Nah, Ad-diku ayam jantan. نعم جنة يكفي طيب بارك الله فيك تفضل يا أخي الكريم اقرأ Al-ma'u مم. الماء ما معنى الماء الماء ها الماء الماء air. نعم استمر As-sarir. As-sarir. Hmm, as Masih ingat as-sarir ya, kawan? Nah, ini pelajaran yang cukup jauh ini as-sarir ini. Nah, itu kalau tidak meraja uh, eh, akan lupa nanti. Nah, as-sarir, kasur. Ranjang. Atau ranjang. Nah. Al-baitu. Al-baitu. Rumah. Rumah. Al-masjidu. Nah. Masjid. Nah. Ar-rajulun. Ar Ar-rajulu. Ar-rajulu. Orang dewasa. Orang dewasa. As-sak as-sakaru. Ah, as-sakaru as-sukaru. Naam. Gula. Gula. Al-wa al-waraku. Al-waraku. Al-waraku. al waraka Ah. Al-waraq. Kertas. Kertas. Ahsanta barakallahu fikum. Masyaallah. Al-waraq kertas. Uh, sedikit tadi uh, mohon hati-hati jangan membaca as-sukar dengan as-sakar. as-sakar itu maknanya adalah mabuk. Mabuk mabuk ya? Sukar. Sukar. Mabuk. Mabuk. Taib. Ah, kita masuk ke halaman 16. Safa sittata asyar. Imla il farag. Imla. Ma mana imla? Isilah. Isilah. Al farag. Ma mana al farag? Titik-titik. Hmm. Al farag maknanya asalnya artinya tempat yang kosong. Di sini maksudnya tempat titik-titik ini ma yali e, dalam hal-hal berikut bi wad'i bi dengan wad'i meletakkan kalimatin kata munasibatin mana munasibah cocok yang sesuai anak ulang imla'il faraq fi yali isilah titik-titik berikut biwadai dengan meletakkan kalimatin munasibah kata atau e, kata yang sesuai. Wahid. Hmm. Anta ya kirim. Fadal. Titik-titik ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Ar-rajulu bisa sebut apa saja. Ar-rajulu ghaniyun. Jawabannya kemungkinannya banyak, tidak hanya satu. Ar-rajulu ghaniyun. Ada yang bisa memberikan jawaban lain? Fadal ya akhil. At-tajiru ghaniyun. Sekali lagi. At-tajiru goniyun. Ahsant. Ahsant, bagus. Cuma hanya perlu diperbaiki sedikit. At-tajiru goniyun. Nah. Baik. Nah, siapa lagi yang punya jawaban lain? Al-waladu goniyun. Mungkin al-waladu goniyun. Dan seterusnya. Al-ustadu goniyun. InsyaAllah. Al-ustadu fakiru al goniyun. Baik. Baik. Isnan. Nomor dua. Nomor dua. Titik-titik. Hulwun. Hmm, hulwun. Ah. حلو Asyayu. Asyayu. Asyayu. Hulum. Mana asyay? Teh. Teh. Belum nah, sebelum kita pelajari asyayu ini, tapi alhamdulillah kata baru muncul. Apalagi? Al-labanu. Al-labanu. Hulwun. Al-labanu hulwun. Hmm, apalagi? Banyak banyak kemungkinan. Al-khubzu. Al-khubzu uh, belum kita pelajari dengan kalimat yang sudah kita pelajari, dengan kata yang sudah kita pelajari di sini. Ada al-ma'u hulwun atau uh, as-sukkaru dan seterusnya alhamdulillah. Nanti insyaallah Bapak para pendengar bisa nanti mendapat giliran untuk menjawab. Salasa titik-titik maridun. Hmm. Maridun. Ayo ikhwan. Ar-rajulu maridun. Ar-rajulu maridun. Al-mudarrisu maridun. Nah. Al-waladu maridun dan seterusnya. Mana maridun? Sakit. Sakit. <clears throat> penting ini, ya. penting memahami kata yang ada di sini. Karena kalau tidak paham, uh, antum akan sulit untuk menjawab. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, fahmus soal, fahmu as soal, memahami soal itu nisful jawab, setengah daripada jawaban. Artinya kalau antum sudah paham makna uh, satu kata, nanti insya antum bisa melengkapinya dengan makna yang lain. Arba'an nomor empat, ladidun titik-titik ladidun. Ha. At-tufahu At-tufahu ladidun. Hmm. Adiku. Adiku ladzidun. Adiku tentu yang sudah yang sudah masak tentu saja. Adiku iya. ladidun. Tidak adik yang masih hidup tidak. Adiku di sini maksudnya adalah ayam sudah dipanggang masya Allah ladidun. Baik, eh, apa lagi? Al-ma'u al-labanu. Al-labanu ladzidun. Ahsanta barakallahu fikum. Baik, khamsah. Khamsah. Ah, titik-titik tawilun. Mana tawilun? Tinggi. Tinggi. Ah, fadal. Jawabannya? jawab At-tabibu tawilun mungkin. Ha. Ar-rajulu tawilun. Al-waladu tawilun. Banyak banyak sekali kemungkinan alhamdulillah. Sitta titik-titik kasirun, kasirun, hmm, mana kasirun? Pendek. Pendek. Nah, fadal. siapa yang menjawab? Al-mudarrisu Al-mudarrisu mungkin. Ha. Ad-diku mungkin. Ad-diku Baik. Ah. <laughs> Baik, kita berikan kesempatan untuk para pendengar untuk menjawab. Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin <clears throat> menjawab pertanyaan 8236543. Dan kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ahmad di Rolumbu. Baik. Silakan. Umu Ahmad ada bukunya? Insyaallah ada Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kita masuk halaman berapa Umu Ahmad? halaman berapa Ustaz? Halaman, berapa sekarang kita ini sedang belajar? 16. 16 taib. Kalau gitu Umu tahu uh, soal yang baru kita baca. Iya. Baik. Fadal Umu, baca nomor 1, 2, dan 3. Tafadhal. At-tabibu ghaniyun. Baik, mumtaz. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Salasa. Al-waladu maridun. Al-waladu maridun, Masya Allah. Bisa meneruskan, Umu? Tafadhal, silahkan. At-tufahu ladidun. Mumtaz. Ah, Istanir. Ar-rajulu Ar-rajulu tawilun. Ah, al-akhir yang terakhir At الطالب At-talibu قصير Ah, santa barakallahu fiik. cukup eh, Masya Allah terima kasih Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, silahkan pendengar yang lain di belakang Umu Ahmad di 8236543. Kita angkat kembali, Ustaz. Fadal. Ya silakan bagi para pendengar 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa akhi di mana? Satria Norogo. Satria, Norogo. Satria sudah punya bukunya akhi? Alhamdulillah insyaallah ya, ada. Alhamdulillah. Baik. Fatalia ya Satria antum mulai. Eh, yang nomor satu saja. Ah, semuanya antum jawab. Tafadhol. Dengan kalimat yang berbeda saja. Silakan dengan kalimat yang berbeda tentu saja. Tidak dengan jawaban yang tadi barusan disebutkan Ummu Ahmad. Ghaniyan kaya. Al-waladu goniyun. Mumtaz. Ah, ifnan. Al-labanu hulwun. Hulwun, nah. Ada jawaban lain? Ah, Al-ma'u hulwun. Al-ma'u hulwun, mungkin. Taib, jahit. Hmm. Teruskan. Hmm, maridun. Maridun. Mana maridun? Lupa, Ustaz. Ah, Masya Allah. Maridun. Antum kena flu. Ah, oh, maridun. Sakit. Nah. hmm, At-tilmizun maridun. Ah, sekali lagi, sekali lagi ya, akhi. Maridun akhirah. At-tilmidun maridun. At-tilmidhu. At-tilmidhu maridun. Nah, antum ingat kaidahnya jika isim sudah masuk alif lam, dimasuk alif lam maka tidak jadi tanwin lagi, tapi menjadi tunggal. At-tilmidhu. Baik. Teruskan, Istamir Asatria. At-tufahu ladidun. Baik, Masya Allah. Mana ladidun? Lezat. Lezat, barakallahu fikum. Teruskan. Al-mudarrisu tawilun. Naam. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasir. Masya Allah. Barakallah fikum. Ya. Cukup. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sudah penelpon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Halo, ya, sedikit dikit ya kan? Iya, umumnya. Di mana? Ciledug. Baik, Umum Mayer ada bukunya? Belum punya. Belum punya. Tapi ya. tadi tadi sempat mengikuti umum mer ya? Iya, ngikutin. Aku pengen itu istilahnya titik-titik. Ah, alhamdulillah. Baik. Ah, saya berikan kalimat terakhirnya umum ya. Umum yang ini, umum yang menjawab. Iya. uh, ghaniyun. Ar-rajulu ghaniyun. Baik. Anak acak umum, tidak tidak urutan ini. Tidak masalah ya. insyaallah. Ah, uh, apa-apa. kawilun Uh, Al-babu tawilun. Al-babu tawilun. Uh, mungkin, mungkin bisa. Tinggi dia mungkin, masya Allah. Uh, eh, kasirun. Uh, Mana kasirun uh, umum? Pendek. Pendek. Hmm. Uh, Ar-rajulu kasirun. Ar-rajulu kasirun. Tayyip. Terakhir umum. Ya. Maribun. Al-waladu maribun. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh standar satu lagi tapi Baik. kita angkat kembali di 8236543 satu kesempatan bagi para pendengar untuk menjawab pertanyaan di tamrin yang kedua pembahasan bab yang ketiga ya Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Saya terputus bagi antum para pendengar roja yang ingin menjawab pertanyaan pelajaran ketiga Ya, poin yang ketiga, sebab yang ketiga, tamrin imla'il farad. Afwan ya, yang kedua ya. Baik. Assalamualaikum. Iya, terputus. Silakan kembali di 8236543. Tapi kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arina di Cibitung. Baik, Umi Arina. Ada bukunya Umi? Ada, Ustaz. Baik. Anak acak Umi ya, biar sesuai dengan urutan di buku. Bahkan mungkin akan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak disebutkan di buku ini yang sebutkan. Uh, eh, maftuhun titik-titik maftuhun. maftuhun. Mana maftuhun umum? Terbuka. Terbuka. Hmm. Bagaimana jawabannya? Apa saja yang bisa terbuka? Al-babu. Al Al-babu teruskan. Al-babu maf Al-babu maftuhun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, uh, eh, soal yang kedua, soal sani Uh, eh, jadidun. mana jadidun umu? Jadidun baru. Ah, baik. Hmm. Bagaimana jawabannya? Titik-titik jadidun. As-sariru jadidun. Masya Allah, mumtaz. As-sariru jadidun. Jadi, baik. As-soal salis. Soal yang ketiga. Uh, waqifun. Hmm, mana waqifun? Berdiri. Berdiri. Baik, jawabannya? Al-mudarrisu waqifun. Mumtaz. Al-mudarrisu waqifun. As-su'alul akhir. Soal yang terakhir. Ummu. Siap? Yeah. Hulwun. Hulwun. mana hulwun? Titik-titik. Hulwun. Hulwun manis. Manis. Nah, tafadhal. Al-ma'u khulwun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Yakfi cukup? Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke latihan ketiga. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimati allati fil qaimati alif. Ikhtar, ikhtar pilihlah. Ikhtar artinya Pilihlah. Kalimatan, mana kalimatan? Kalimatan kata. min Minal qaima min dari al qaima list atau daftar. Daftar ba. Antum lihat di situ ada dua e, dua daftar kalimat. Alif ada ba. Nah, antum di sini diminta untuk memilih kata dari kelompok ba yang sesuai tunasibu yang sesuai, yang cocok al-kalimah kata allati yang fil qaimah alif yang ada di al qaimah daftar alif. Hmm, antum di sini. Antum di sini diminta untuk memilih kalimat yang ada di daftar ba, yang ada di uh, list ba di kolom ba yang sesuai dengan kata yang ada di kolom alif. Ah, Antum paham Allah? Baik. Kita anak minta ikhwan studio dulu untuk menjawab. Hah? paling tidak satu dua soal. Siapa yang mau coba? Tafadhal. Mana uji? Fadhal ya akhil kirim. Fadal. At-talibu. Sekali lagi akhi ikhra' maratan akhra. At-talibu. Nah. At-talibu artinya At-talibu mana at-talibu? Uh, murid. Murid. Nah, kata yang sesuai dengan at-talibu di daftar ba di kolom ba at-talibu maksurun. At-talibu maksurun. Ma mana maksurun ya, kawan? Patah. Patah. Ah, ah, antum berarti sini anaknya murid tersebut patah. Banyak bisa bisa bisa benar tapi tidak uh, cari-cari yang kalimatnya coba. Jawabannya masih kurang tepat. Tepat lagi. Ya, coba coba yang lain. Nah, siapa yang siapa yang menjawab? Man, manijib? Fadhal ya, Kirim. Karim. At-talibu maridun. At-talibu maridun mumtaz. At-talibu maridun. Ma mana at-talib maridun ya akhi? Dokter, eh, siswa itu sakit. طيب ساكت آه اثنان ها من يستطيع اثنان تفضل يا أخي الكريم تفضل يا أخي Ad-dukanu hmm adukan cari kalimat atau kata yang sesuai yang cocok dengan kalimat adukan di tabel ba maksur. adukanu Maksur. Eh. mana maksur? Antum <laughs> mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Maksur artinya patah. Tidak mungkin e, jawabannya adukan maksur. Nah, adukanu maftuhun. Maftuhun. Maftuhun. Baik, kita buka untuk para pendengar di rumah, tafadhol. Baik, silakan lagi para pendengar menjawab. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, Baik. Umu Sri ada bukunya? Ada. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu Umu lihat halaman 16 sekarang ini ya? Iya. Baik, nah, di, di nomor tiga sekarang At-Tufahu, tafadhal Cari kalimat atau kata yang sesuai At-Tufahu latidun At-Tufahu la Ladidun. Ladidun. Ladidun. Mumtaz. Ladidun. Nah, zal. Sekali lagi umu. Ladidun. Ladidun. Hmm, dibaca dengan lengkap. At-tufahu. At-tufahu ladidun. Nah, mana at-tufahu ladidun? Apel itu lezat. Masya Allah. Masya Allah. Jawab sahih ya, Fan? Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Benar. Al, eh, kedua. Eh, afwan yang keempat. Al-ma'u. Al-ma'u harun. Al-ma'u harun. Mana al-ma'u harun, umu? Air itu panas. Masya Allah, barakallahu fiikum. Eh, teruskan. Al-hajaru. Al-hajaru. Uh, eh, al hajarumu? Sakilun. Al-hajaru sakilun, mumtaz. Nah, terjemahkan umu. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Mumtaz. Al-akhir. Teruskan. Al-kolamu maksurun. Al-kolamu maksurun. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ah, maknanya umu? Pena itu patah. Masya Allah, barakallahu fikum. Umu baru saja belajar bahasa Arab apa sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, eh, uh, eh, ini mengikuti aja. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya sebelum ini? Uh, baru sedikit. Se sebelum Umu mengikuti radio raja ini, apakah sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, iya, sudah, udah ikut uh, di Sorof Nahnu. Taib, masya Allah, barakallahu fikum. Taib. Ya, jazakallah khair. Ya. jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah ya. Assalamualaikum. Baik, jazakallah khair kepada Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik. Fadal. Kita terima kembali ya bagi para pendengar yang ingin menjawab di 8236543. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Di mana? Dengan Abu Nasrul. Di mana? Di Rawalum. Baik. Abu Nasrul. Baik. Abu Nasrul punya bukunya? Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Baik, uh, fadal kalau antum lihat halaman 16 kayak gitu, ya, akhi ya. Ya. Baik, tafadhal antum mulai. At-talibu At-talibu maridun. Maridun. Mana at-talibu maridun? Siswa itu sakit. Hmm, sahih. Alhamdulillah benar. Baik. Isnan. Adukanu dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Tarjim? Atau itu Adukan. Adukan. ad itu nah. buka. Maftuhun terbuka. Barat. oh, terbuka. Baik, Selasa? at lazifun at-tufahu Lazifun. Lazifun. mumtaz barakallahu fikum baik yakfi cukup ah, ya cukup Jazakallah khair kepada Bu Nasrul silakan bagi para pendengar yang ingin menjawab sisa pertanyaan dari tamrin yang ketiga ini di 823 6543 baik kita angkat kembali silakan di 823 6543 Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa akhi di mana? Ibnu Saleh bin Bulan Seindah. Baik. Ah, Saleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh. Ibnu Saleh antum punya bukunya? Naam. Baik. Istamir ya Ibnu Saleh. Teruskan akhi. Al-ma'u Al-ma'u harun. Harun. mana al-ma'u harun? Hari itu panas. Baik, barakallahu fiik. Istamir, teruskan. Al-hajaru thaqil. Sekali lagi ya akhi, maratan akhra Antum baca sekali lagi. Al-hajaru thaqil. Thaqilun. Al-hajar saqil. Masya Allah, barakallahu fiik. Mana al-hajar saqil? Batu itu berat. Nah, al-akhir. Al-qalamu maksur. Nah. Maknanya? Kolam apa? Uh, itu pecah. Patah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Hayakumullah. Cepat. <clears throat> ya, jazakallah khair kepada Ibn Saleh ya. Di Filana Seindah. Baik, masih kita terima di 8236543. Silakan bagi antum yang belum uh, mencoba di 8236543. Kita Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Alhamdulillah bukhair. Ana Ibrahim. Masya Allah, Pak Ibrahim. Saya ada ya, saya, saya. Ana sisjib, ana ganam. Baik, mungkin? Eh, saya ada, mungkin ana, ana supragam fi jawal anta. Padahal fi ana... Baik, Afwan, anta mau jawab? Kalau tidak nanti kita informasi di setelah kajian. Lama, lama, ana ma, ma, ma fi jawab. Baik, baik, Allah Insyaallah fi ya. insya Allah. Jib ana jawal anu syekh ya. Baik, Allah. Baik, insyaallah. Badin, badin, badin. Tafas al raja insyaallah eh, iya. Baik, badin fi kalam ala tu. Baik, Baik. Ya, silakan di belakang akh tadi ya di 8236543 ya, bagi antum yang ingin menjawab pertanyaan atau ingin bertanya perihal pembahasan kita pada materi malam ini. Angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat. warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik. Ah, ah, Adi, anda punya bukunya? Ada Ustaz. Baik. Ah, Ana akan berikan soal di luar dari bukunya, yang di luar dari pelatihan barusan tadi. Antum siap insyaallah? Ya, Ana akan berikan kata-kata pertama, antum meneruskan, carikan dengan kata yang sesuai. Nah. Baik, uh, siap? Siap. Baik. Al-maktabu Al-maktabu titik-titik. Al-maktabu pohon. Naam ya akhi, sekali lagi. Al-maktabu Al-maktabu maksurun. Maksurun, Masya Allah, barakallahu fikum. Mana al-maktabu maksurun? Meja itu patah. Nah, barakallahu fikum. Baik, uh, eh, selanjutnya, ism rakam Al-waladu Titik, Al, waladu maridun. Al waladu maridun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mana al waladu maridun? Murid itu eh, anak uh, itu sakit. Sakit. Barakallahu fikum. Baik. Soal salis. Soal ketiga. Al mindilu. Titik titik. Hmm. Ajib. Halo. Fadal ya akhi. Ajib. Al mindilu. Al mindilu. Naam ya akhi. Kita tunggu jawabannya. Mana al-mindil? Sabut tangan. Sabut tangan. Hmm. Ah, antum bisa pilih jawaban apa saja? Al-mindilu. Ah. Al-mindilu kasirun. Kasirun. Ah, al-mindilu kasirun. Eh, sabut tangannya pendek. Ah, eh, mungkin, mungkin bisa insyaallah. <laughs> Eh, barakallahu fiikum. Saya ya. alhamdulillah. Ya, Cukup. sudah kemas ada ada di Cibitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali di 823-6543 akan kita terima. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dari Umul Aisyah di Baik. Om Aisyah ada bukunya insya Allah? Tidak. Eh, monitor. Kenapa? Bagaimana? Mohon sedikit keras suaranya Umi agak kecil. Monitor. Oh, ah, baik, baik. Barakallah. Baik. Uh, Ana akan berikan soal di luar latihan ini Umu. Siap? Baik. Al-babu titik-titik. Al-babu mafruhun. Baik, barakallahu fikum. Baik, soal sani. Al-labanu titik-titik. Al-labanu Mana al-laban? Al-labanu harun. Al-labanu harun. Baik. Ah, soal sari, soal ketiga. Al-hisanu titik-titik. Al-khisamu wazifun. Al-khisamu sekali lagi umur? Wazifun. Wasikhun atau wasikhun? Waqifun. Wasikhun. Waqifun. Oh, waqifun. Baik, al-khisamu waqifun. Baik, mungkin. Alhamdulillah, jadi Masya Allah. As-soal al-akhir, soal yang terakhir. Al-qamisu, titik-titik. Al-qamisu. Hmm. Kita tunggu. Al-Qamisu Al-Qamisu Jadidun Al-Qamisu Jadidun Muntaz Barakallahu Fikm Ahsan Cukup Assalamualaikum warahmatullahi Baik kita lanjutkan uh, Tadi barusan sedikit menguji uh, Mufradat yang telah kita pelajari Sengaja Anda memberikan soal-soal yang keluar dari para latihan Tapi insya Allah tidak keluar dari para apa yang telah kita pelajari hanya tinggal nanti antum sering mengulang, sering latihan, insya Allah lama-kelamaan terbiasa. Di bagian bawah halaman 16, Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah. Sedikit uh, perhatian sebentar. Uh, yang kita pelajari adalah bahasa Arab Fusha. Kita tidak paham bahasa Arab Amiyah. Jadi ada beberapa penelpon yang tadi sampai ke kita berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami bahasa Aminya. Saya tidak paham bahasa Ammiya. Dan kita sini tidak mempelajari bahasa Aminya. Kita mempelajari bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran, yang dipakai dengan As-Sunnah. Dan ini yang kita akan pelajari. Al-Kalimatul Jadidatu. Kata-kata baru. Al-Kalimat, maknanya kata-kata. Al-Kalimat, jama'ah daripada Al-Kalimah, kata. Al-Jadidah, yang baru hulwun. Mama mana hulwun ya kawan? Manis. Maridun. Sakit. Sakit. adukanu. Addukanu. Toko. Toko. Ghaniyun. Mana ghaniyun? Kaya. Kaya. Barakallahu fikum. Tawilun. Ah, tawilun. Tinggi. Tinggi. Atau panjang. Bisa juga berarti panjang. Fakirun. Miskin. Nah, miskin. Qasirun. Pendek. Pendek. At-tuffahu. apa Apal. Barakallahu fikum. taib Baik, kita masuk ke safha Sab'ata asyar. Halaman 17. <clears throat> halaman 17. Antum ada beberapa pertanyaan. Baik, baik, Fadhil. Berkaitan dengan pelajaran kita. Iya dari uh, Abu Nuaim di Bekasi. Nah. Ustaz oh, kenapa pada pelajaran ketiga halaman 12 Iya Alif Lam dibaca Al Sekarang tidak bagaimana cara membedakannya Jazakallah khair Alif Lam dibaca Al Saya kurang paham maknanya bagaimana Seperti di sini Al-Bahru al, al. Seperti Al-Bahru Al-Bahru Kemudian Al-Qalamu kenapa di sini Ah, ya. sekarang alnya tidak tidak terlihat. Oh ya. nanti insya Allah ini akan kita baca sekarang di halaman 18 ini, di halaman 17 ini. Ini akan sementara lagi kita akan menjelaskan. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan selanjutnya berkaitan tentang warokun, Apakah ada arti lain selain kertas? Ya, warokun seperti yang pernah Anda sampaikan juga bermakna daun. Kalau di mutlakkan saja maka maknanya kertas. Tapi ketika antum bilang warokus syajar, warokus syajar, syajar artinya pohon. Warokus syajar maknanya daun. Tapi secara uh, secara asal maknanya dimutlakan maka dia artinya kertas. Taib. Kembali satu lagi pada bab ini uh, isim-isim atau kata-kata bendanya dimasuki oleh alif lam sehingga dibacanya mengikuti huruf samsi atau komariahnya. Kemudian sini kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdidnya? Harus ada tasdidnya. Bagaimana, Akhi? Anak belum paham? Iya. Yang pertama apa makna wazirun? Wazirun, taib. Kemudian yang kedua, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Wazirun maknanya sudah kita pelajari kemarin. Wazirun artinya menteri. Wazir diniyah misalnya, menteri agama atau wazir terbiah, menteri pendidikan dan seterusnya. masalah kedua? Iya, kenapa kata yang ada alif lamnya harus ada tasdid? Alif lam harus ada tasdid. Mungkin pada kata-kata yang alif lam samsiah itu. Ya, Oh iya, ini akan insya Allah kita iya. akan jelaskan di halaman ini insya Allah. Insya Allah eh, pertanyaan-pertanyaan antum yang barusan tadi ada dua pertanyaan yang berkaitan. Insya Allah akan kita jelaskan di halaman 17 ini. Baik, uh, kita baca. Istimewa jirin. Ada al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Al huruf artinya huruf-huruf. Al qamariyah, mana al qamariyah? Al, al qamar, mana al qamar? Bulan. Bulan. Di sini apa kaitannya huruf ini menjadi bulan? Lalu ada al huruf asyamsiyah, ada huruf-huruf yang asyam, mana asyams tadi? Matahari. Huruf-huruf asyamsiyah yang bersifat matahari. Apa maksud daripada maksud ini? Antum antum lihat nanti insyaallah ada di sini ada dua uh, daftar huruf-huruf yang komariah lalu ada daftar huruf-huruf syamsiyah. Al-huruful qamariyatu. Antum lihat al-huruful qamariyatu. Ada alif. Contohnya al-abu. Al-abu. Lalu ada ba. Al-babu. Al-babu. Lalu ada jim. Huruf komariah ya yang lain jim. Al-jannatu. Al-jannatu. Dan seterusnya nanti kita akan baca. Atau nah, sekarang lihat al-huruf syamsiyah. Al-huruf syamsiyah Ada ta seperti at-tajiru. At-tajiru ta. Lalu ada uh, huruf syamsiyah yang lain Sa, As-saubu. As-saubu. Hmm, antum lihat dal adiku adiku lalu ada zal azhabu, azhabu. hmm. kalau antum perhatikan dari dua eh, huruf-huruf uh, ini huruf-huruf yang tergolong dalam huruf-huruf qamariyah lebih dari al-huruf asy antum akan temukan perbedaan yang unik di sini antum lihat di kalimat al-abu al-abu al-babu al abu al babu Lalu antum bandingkan dengan huruf-huruf syamsiah. At-tajiru. as Apa yang antum bisa tangkap daripada beberapa contoh ini? Kalau huruf-huruf komariah antum akan temukan alif lamnya jelas. Al-abu. Al-abu. Lalu al-babu. Al-babu. Alif lamnya jelas antum dibaca. Ketika antum lihat contoh-contoh pada huruf asyamsiyah, al-huruf asyamsiyah, antum temukan at tajiru. Alif lam, lamnya masuk ke huruf yang selanjutnya. Lamnya melebur dengan huruf selanjutnya at-tajir, maka ditasdid. Karena lam asalnya tadi mati bergabung dengan ta, maka menjadi tasdid. Sehingga alnya tidak jelas. Akan tapi dia masuk ke dalam huruf selanjutnya at-tajiru. Bukan al-tajiru. Kalau antum baca al-tajir tentu salah. Makanya benar jawabannya karena lam ini melebur dengan tak diberi tasdid lalu kita baca at-tajiru. Kemudian sa as-saubu. Hmm, juga bukan tidak antum baca al-saubu tapi as-saubu. Dan begitu seterusnya. Hmm, di sini ah, huruf-huruf uh, atau kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita baca alif lamnya jelas maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Adapun alif lam, lamnya yang masuk ke huruf setelahnya atau dia lebur, dilebur dengan huruf setelahnya, tidak jelas alnya, tapi masuk ke huruf setelahnya, maka dia masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiyah. Ini penting dalam hal pembacaan, dalam hal bacaan. Ketika antum kalimat, menemukan kalimat al-babu tanpa harokat, antum tidak akan salah. Tidak mungkin antum baca al-babu, ab-babu, ab-babu. Tidak, lamnya tidak masuk ke huruf selanjutnya. Nah, karena dia masuk ke dalam kategori al-huruf al-qamariyah. Dan di sini antum diberi list beberapa e, puluh kata. Di sini sampai 28 kata masing-masing al-qamariyah 14, asy-syamsiyah ada 14. Di sini keseluruhan huruf-huruf baik yang tergabung dalam al-qamariyah maupun asy-syamsiyah. Tapi kalau antum tidak tidak tidak hafal pun insya Allah kalau antum sering membaca antum nanti lama kelamaan akan mempunyai apa namanya kemampuan untuk membedakan mana yang dibaca alif lamnya jelas ya masuk ke dalam kategori al qamariyah mana alif lamnya lamnya yang masuk ke atau lebur ke dalam huruf setelahnya atau yang masuk ke dalam kategori al huruf asyamsiyah Baik, kita akan baca bersama-sama, kita akan sering mengulang-ulang insya Allah nanti dengan begitu mudah-mudahan lebih jelas. Baik, istimewa semua karir. Hei ya ikhwan, Istimewa semua qarid. Dengarkan kemudian diikuti. Kita masuk ke al-huruf al, al, dulu. Al-abu. Al-abu. Baik. Al-babu. Al-babu. Al-jannatu. Al-jannatu. Al-himaru. Al-himaru. Al-khubzu. Al-khubzu. Antum lihat di sini alif lamnya jelas terlihat. Lamnya tidak masuk ke dalam huruf setelahnya. Tapi dibaca jelas. Al-ainu. Al-ainu. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Al-famu. Al-famu. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-kalbu. Al-kalbu. Al-ma'u. Al-ma'u. Al-waladu. Al-waladu. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Al-yadu. Al-yadu. Ah, barusan huruf-huruf yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita baca masuk ke dalam kategori mana, Ikhwan? Al-huruf al-qamariyah. Alifannya jelas. Kita masuk sekarang al-huruf syamsiyah. Istami' sama karir. At-tajiru. At-tajiru. As-saubu. As-saubu. Ad-diku. Ad-diku. Az-zahabu. Az-zahabu. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Asy-syamsu. Asy-syamsu. As-sadru. As-sadru. As-sadru. As-sadru. Sa. Sa. Sadru. Sadru. As-sadru. As-sadru. Baik. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. At-talibu. At-talibu. Al-zahru Al-zahru Al-lahmu Al-lahmu An-najmu An-najmu nah, Yang barusan kita baca masuk ke dalam kategori mana ya kawan? Asyamsiyah. Alif lamnya, lamnya masuk ke dalam huruf setelahnya, melebur sehingga lamnya tidak terlihat jelas lagi. Ini masuk ke dalam kategori al-huruf asyamsiyah. Pentingnya mempelajari hal ini adalah agar kita ketika menemukan kalimat-kalimat seperti ini tidak salah dalam bacanya. Mana yang alif lamnya kita baca jelas, mana lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya. Ini penting. Karena nanti uh, dalam pembelajaran selanjutnya kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang nanti tidak akan antum temukan harokatnya, tidak akan terlihat tanda-tanda bacanya. Maka ini sangat membantu, pelajaran ini sangat membantu untuk bisa membedakan mana alif lam yang kita baca dengan jelas yang masuk ke dalam kategori alif lam komaria mana alif lam lamnya yang masuk ke dalam huruf setelahnya dalam masuk kategori al huruf asyamsi. Ini penting. Anda minta salah seorang ikhwan baca al huruf al komaria Tafadhal. Al huruf al komaria Tafadhal. Tafadhal ya akhil karim. Iqra. Al abu. Naam. الباب الجنة نعم الحمار الخبز العين الغداء الفم القمر الكلب نعم. الماء الولد الهواء نعم. اليد طيب ini الحروف القمرية الحروف الشمسية تفضل يا أخي الكريم من يقرأ سامي بجا تفضل Tajiru, Naam. Athaubu. Naam. Addaiku. Sekali lagi, akhi. Addaiku. Addiku. Addiku. Ah, di sini antum perhatikan ah, dia kasrah. Di, addiku. Dia terlihat seakan seperti fathah. Penulisannya di sini ah, kasrah diletakkan di bawah tasdid. Kalau dia diletakkan di atas tasdid maka dia fathah. Tapi kalau diletakkan di bawah tasdid maka dia kasrah. Hmm. Fadal ya akhi, istamir. Ad-diku nah. Az-zahabu Ar-rajul Az-zahratu As-samaku As-syamsu As-sodru ad nah. Az-zahru nah. Al-najmu Barakallahu fikum Taib ini uh, Al-huruf al-qamariya dan al-huruf Al-syamsiya Taib Mungkin diberikan kesempatan bagi para pendengar untuk bisa ikut serta. Silahkan bagi antum para pendengar roja yang menyimak pembelajaran bahasa Arab ini antum bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Nana dari Jatiwaringin. Oh, Pak Nana. Ya. Pak Nana ada bukunya? Ada Ustaz. Baik, fiik. Dibaca Pak Nana Al-Huruf Al-Qamariyah. Tafadhal. Al-Abu. Sekali lagi Pak Nana. Al-Abu. Naam. Al-Babu. Naam. Al-jannatu. Ya. Al-himaru. Jaid. Al-hubzu. Naam. Al-ainu. Naam. Al-goda'u. Naam. Al-qamu. Sekali lagi Pak Anak. Al-famu. Naam. Al-qamaru. Naam. Al-kalbu. Naam. Al-ma'u. Naam. Al-waladu. Jaid. Al-hawa'u. Naam. Al-yadu. Masya Allah. Barakallahu fikum. syukran Pak Anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan kembali bagi antum di belakang Panana di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya dengan siapa ini? Iya, saya adik kita. Tapi terputus. Silakan bagi pendengar yang lain di 8236543. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Agung Kramajati. Di Kramajati Pak ya? ya. ya Pak Agung ada bukunya Pak? Insyaallah ada. Baik, silakan dibaca. Al huruf asy-syamsiyah. At-tajiru. Ya, pelan-pelan Pak. At-tajiru. At-tajiru. Naam. at tawbu Naam. Ad-diku. Naam. Al-dahabu. Ah, sekali lagi Pak. Ini al-syamsiyah. Eh, oh, Az-zahabu. Az-zahabu. الذهب نعم الرجل نعم الزهرة جيد السمك نعم الشمس نعم الصدر نعم الضيف جيد الطالب الطالب نعم الظهر نعم اللحم اللحم اللحم طيب م -م. آه، النجم النجم بارك الله فيكم طيب شكرا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan satu penelpon kembali kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan bagian antum para pendengar raja di 823 6543 untuk membaca huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Ami di BCI Mekarsari, Pak Ustaz. Ah, Umi Ami. Ya. Baik Ummu Ami, saya akan bacakan beberapa kata. Ummu menebak apakah ini al-huruf al-qamariyah atau asyamsiyah Cukup Ummu menjawab asyamsiyah misalnya atau al-qamariyah. Siap Ummu? Ya. Baik. Al-jannatu. Al-qamariyah apa asyamsiyah? Al-jannatu. Al-qamariyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik. Uh, al-qamaru. Ko al-qamariyah. Uh -uh. Ya. Al-qamar. Al-qamar. Termasuk komaria ya apa syamsiyah al-qamar? Al-qamar ya. Masya Allah, mumtaz barakallahu fikum. Al-kalbu. Komaria. Ya. Al-komaria. As-sadru. As-sadru. As-sadru. Zamsiyah. as syamsiyah Baik. Ar-rajulu. Amza. Syam, syam siapa Al-Qamariyah Ummu? Al-Qamariyah. Al, -a sekali lagi Ar-Rajulu. Ah, apakah dia Komaria apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah. Kenapa sebabnya Ummu Syamsiyah ini Ar-Rajulu? Karena karena lamnya lamnya hmm, lamnya kenapa lamnya? Masuk ke dalam huruf setelahnya ra ar-rajulu. Dia tidak dibaca al-rajulu. Paham Ummu? Insyaallah. Baik, Barakallah. Cukup yakfi? Sikap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin diterjem sudah. Ya? Baik, nah. Diterjem. Diterjemahkan baik. Baik. Setelah itu mari kita terima kembali. Baik, al-abu. Antum lihat al-abu, mana al-ab? Bapak. Beberapa kalimat insya Allah di sini sudah bukan hal yang baru bagi kita, tapi ada beberapa yang mungkin perlu ini. Atau antum tanyakan mana yang belum paham, biar tidak semua harus dibaca. Baik. Kita angkat kembali Baik, mungkin, mungkin. ada yang ingin bertanya Baik, Fadar. terjemah ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari mana Umi? Dari Umi Yazid. Di mana? Umi Yazid. Iya. Di mana Umi? Di Cikarang. Oh, tanya. Cikarang. Iya. Umu ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya Asaubu. Oh, iya mana? Umu? Asaubu. Mama. Asaubu. Ah, asaubu uh, baju. Oh, iya. al taubu sama dengan al-khamisu, baju. Iya. Baik. Ada lagi umum? Uh, ah, enggak. Mau baca umum? Boleh. Baik, silakan. Alif lam uh, al-huruf al-qamariyah. Silakan, tepat Al-huruf al-qamariyah. Oh, al-qamariyah. Iya. Dari awal, silakan. Fadal dibaca. Umu ada bukunya? Ah? Halo Umi. Halo? Iya. Ada bukunya. silakan dibaca dari, dari nomor satu dari Al, al, al, al Ini ya, Al Hukul Komariah dulu ya. Iya Al Komariah dulu. Silakan Umu. Oh ya Al Abu. Naam. Al Babu. Iya. Al Jannatu. Namanya Al Jannatu Umu? Surga. Naam. Baik. Al Himaru. Al Himaru. Ya. Al Khubzu. Al Khubzu. Mana Al Khubzu? Rati Bata. Rati. Nah. Terus Al-Ainu. Baik. Ah, terputus-putus saya. Barakallah. Umi terputus sayang sekali. Silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 8236543. Ya silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa di mana? Dengan Harun di Jatimulya. Baik. Sedikit dikecilkan yang monitor radionya. Iya. Iya ya, Pak. Silakan. Baik, Pak Harun. Ya, betul. Ada bukunya? Ada Pak Ustaz. Baik, silakan dibaca Pak. Al-huruf asy-syamsiyah. Iya, iya, ya, ya, ah, tafadhal. Atta. Ya, istamir, teruskan. at Naam. Naam. Az-zahabu. Naam. Ar-rajulu. Naam. Az-zahratu. Ma mana az-zahratu? Eh, bunga, bunga. Bunga. Baik. As-samaku. Nah, Ma mana as-samak? Ikan. Nah, ada gambarnya, alhamdulillah. As-samsu. Naam sadru Nah, as-sadru. mana as-sadru? Dada, dada. Dada, ahsanta. ad dhaifu mana ad dhaif Lemah itu. Ya, ah, lain Pak, itu ad dhaif ad dhaif lemah ini ad dhaif ad dhaifu Ah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim Daifahu. Wah, siapa yang beriman kepada Allah Rasul ah, maka dia tamu. Tamu, barakallahu fikum. Hmm. Tamu ya, Ya, sah. ad tamu. at Naam. Al-zahru. Hmm, mana al-zahru? Al-zahru jelas. Al-zahiru jelas. Al-zahru itu punggung. Oh, punggung. Naam. Baik, istamir. Allah, mana Allahmu? Daging. Daging, naam. An-najmu. An-najmu. Mana an-najmu? Bintang. Ah, santa. Barakallahu fikum. Yakfi. Cukup. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita lanjutkan. Halaman 18 yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini tamrinun tamrinun <clears throat> ikra al kalimat al atiyah waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati hmm, ikra mana ikra Bacalah al-kalimat jamak daripada al-kalimah, kata-kata al-atiyah di bawah ini. Berikut atau di bawah ini waktubha wa dan uktubha, uktub tulis ha, tulislah ha, ha kembali ke kata-kata tersebut. Dan tulislah kata-kata tersebut murayan dengan memperhatikan dengan menjaga Kawaid, hmm, kawaid jamak daripada kaidah. Hmm, kaidah kaidah. Hmm, Masya Allah. Kita temukan lagi satu kata lagi yang hmm, bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab. Nutqil huruf, nutq, nutq mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq pengucapan al-huruf al-qamariyah, huruf-huruf qamariyah dan asy ah. Ada yang mau coba? Tepuk ya akhi yang ikhwan yang di studio, tadi Tafadhal ya akhi. البيت نعم إني masuk القمرية qamariyah الشمسية القمرية أحسنت الديك طيب هذا الشمسية ولا القمرية الشمسية طيب المدرس نعم يا أخي المدرس المدرس طيب بارك الله فيك ترس استمر الباب نعم الطالب السكر الدفتر الأخ الرجل Ar-Rasul. Ar-Rasul. Yakfi. Baik, cukup. Baik, baik. Barakallahu fiik. Baik, yang lain? Fadal, teruskan. Tidak mengapa salah. Al-wajhu. Al-wajhu. Baik. As-sad as-sadiqu. As-sadiqu. Naam. Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. As-salatu. Hmm. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Baik. الرأس الرأس نعم الإصبح ها sekali lagi يا أخي الإصبع الإصبع الإصبع طيب الصاب أص الصابون الصابون الصابون طيب الدفر الظفر الظفر طيب الفجر الفجر Ad-dahru. Ah, naam. Al-ashru. Al-ashru, baik, Al-maghribu. Al-maghribu. Hmm. Al-isha'u. Al-isha'u. baik, barakallahu fikum. baik, mungkin dipersilakan bagi para pendengar yang ingin ikut serta bersama kami atau apa? Baik, silakan bagi antum para pendengar kita beri kesempatan yang terakhir ya di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Abu Ahmad di Bogor. Baik. Abu Ahmad ada bukunya Abu? Insya Allah ada. Baik. Uh, eh, dibaca. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al al baitu. Baik. Adiku. Baik. Al mudarisu. Naam. Al babu. Naam. Atolibu. Pelan-pelan At-talibu. At-talibu. At-talibu. Naam. As-sukaru. Naam. Ad-daftaru. Ya. Al-akhu. Al-akhu. Al-akhu. Naam. Ar-rasulu. Baik. Al-wajhu. Naam. As-sadiqu. As-sadiqu. Naam. As-sadiqu. Al-Qur'anu. Naam. As-salatu. Sekali lagi, Pak. As-salatu. As-salatu. As-salatu. Naam. Al-Ka'batu. Naam. al rasu Naam. Al-Isba'u. Naam. As-Sabun. As-Sabun. Mana As-Sabun? As-Sabun. nah bahasa Indonesia ini, Pak. Sabun. As-Sabun. Sabun. Naam, sah. Fadal. az dufru Naam. Al-Fajru. Naam. Al-Zuhru. Naam. Al-Asru. Nah, ini sepertinya Az-Zuhru atau Az-Zuhru? Az-Zuhru. Az-Zuhru. Naam. Asol al asru. Al asru. Al asru. Al maghribu. Al maghribu. Al isa'u. Al isya'u. sini ada zuhur, ada asar, maghrib, isya. Tapi barakallahu fikum. Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan saya berkaitan tentang Oraful Qamariyah. Ya. Yang tidak difahami nomor 6 7, 8, 13 dan 14 terjemahannya. Maknanya tadi. Nomor 6 al-ainu. Al-ainu artinya mata. mata. Al-ainu sebenarnya al-ainu itu memiliki banyak makna, tapi di sini kita ambil salah satu maknanya mata, al-ainu. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 7. Nomor 7. Al-ghadau. Al-ghadau artinya makan siang. Al-ghadau makan siang. Alf. Kemudian yang ke-8 Alfamu alfam. Nah, kita makan dengan fam. dengan alfam, mulut. Alfam. mulut. Baik, 13 dan 14. 13 Tiga belas Alhawa, al udara. E, eh, apalagi? Udara, udara. Baik. al tangan. al artinya tangan. Taib. Baik. Iya. Baik, barakallahu fikum. Cukup uh, demikian kiranya yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah pada pertemuan akar datang kita masuk ke Adar Surabi pelajaran ke empat. Sekali lagi pada para ikhwan dan akhwat, para pendengar dari Roja yang berbahagia yang mengikuti pembelajaran kita. Karena sudah semakin hari demi hari kita banyak mendapatkan mufradat dan kosakata. Anak minta e, dari sekarang dicicil dengan cara murojaah tiap hari atau tidak tiap hari mungkin tiap sebelum kita bertemu misalnya Eh, satu menit atau lima menit antum baca sebentar sebelum kita belajar atau sebelum antum tidur malam ini setelah kita mempelajari pelajaran ini antum ulang kembali sehingga mufradat yang sudah kita pelajari yang sudah kita baca dan pahami antum dapat terus ingat sehingga jika bertemu dengan kalimat atau kata tersebut pada pelajaran selanjutnya antum akan paham dan insya Allah lama kelamaan antum akan mendapatkan perbendaran kata yang cukup banyak dan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri. Demikian dari saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.